Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Termasuk kenikmatan apa yang Allah turunkan dari ahkam syariah. Termasuk kenikmatan adalah ajaran dari seorang yang Allah utus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang memandangnya dengan pandangan syukur, menerimanya dengan menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan selamat. Tetapi yang memandangnya dengan beban bahwasanya itu menyiksa atau mengikatnya atau itu mempersulit dirinya, maka dia akan celaka. Berarti dia tidak merasa kalau apa yang Allah turunkan sebagai nikmah, tidak merasa kalau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai nikmah. kau muslimin yang saya hormati, kita hidup di dunia adalah sementara. Kita hidup di dunia sebentar saja. Maka kehidupan kita di dunia ini seperti fata morgana. Tidak lama kemudian kita mati dan kemudian kita memasuki jenjang kehidupan yang lebih kekal, jenjang kehidupan yang terus-menerus yang dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kau muslimin yang saya hormati. Betapa cepatnya waktu berjalan. Dan semakin kita dewasa semakin terasa begitu cepat jalannya. Bahkan ketika yaumul qiyamah Ketika mereka dibangkitkan, maka mereka berkata, sungguh kita tidak hidup di dunia kecuali beberapa saat saja. Sungguh kita hidup di dunia tidak lain kecuali saatan min nahar, kecuali sesaat di siang hari. Karena dia menyaksikan kehidupan yang panjang yaumul qiyamah. Yang seharinya 50 ribu tahun dari kehidupan dunia. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kita hidup di dunia ini karena satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintah untuk beribadah kepada aku. Berarti kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Untuk diperintah agar menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang saya hormati, waktu yang sesaat ini, waktu yang sebentar ini adalah kesempatan kita untuk menanam benih-benih amal saleh. Kesempatan yang sebentar di dunia ini adalah kesempatan kita untuk kita mengumpulkan ibadah dan amal saleh yang kita akan tuai hasilnya yaumul qiyamah. Kita akan panen hasilnya yaumul qiyamah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kehidupan ini seperti sebuah pohon. Tahun demi tahun adalah cabang-cabangnya. Bulan demi bulan adalah ranting-rantingnya. Hari demi hari adalah daun-daunnya. Maka siapa yang mengisi seluruh pohonnya dengan ibadah dan amal saleh tahun-tahunnya, bulan-bulannya, pekan-pekannya dan hari-harinya. Maka niscaya buahnya manis di dalam jannah. Buahnya sangat lezat di dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang menanam dengan kejelekan dan kemaksiatan pada saat-saat dunia ini, pohonnya berisi dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan maka buahnya adalah zakum buahnya adalah buah zakum yang layus nih. wala yughni min yang tidak akan menghilangkan dahaga dan gak akan menghilangkan lapar justru buahnya adalah duri yang akan tersedak di tenggorokan manusia kaum muslimin yang saya hormati buah zakum yang toluha kazim karena ru'usu syayatin buah zakum yang tumbuh dalam neraka yang buah-buahnya mengerikan seperti kepala-kepala syaitan. Maka ketika kita hidup di dunia, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diajari mana yang halal, mana yang haram. Ketika kita dibimbing mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Seharusnya kita bersyukur ketika Allah mengajarkan jalan mana menuju surga dan jalan mana menuju neraka. Seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajarkan, untuk membimbing mana jalan menuju jannah dan kebahagiaan yang kekal abadi dan mana jalan yang harus dihindari, jalan menuju neraka, menuju azabullah muslimin yang saya hormati. Maka apa yang Allah turunkan adalah rahmat. Apa yang Allah turunkan adalah nikmat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluk. Kalian, kita semuanya seluruhnya kufur. Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dirinya ghaniyun anil alamin maha kaya dan tidak butuh tidak ada hajat pada siapapun dan itu Allah katakan setelah Allah sebutkan kalimat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar diperintah beribadah. Dan aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Razzaq, Maha pemberi rezeki. Allah Maha Kaya yang membagikan rezeki. Dzul quwwatil matin. Berarti perintah Allah agar kita beribadah bukan karena Allah ada hajat dengan kita. Bukan karena Allah memerlukan kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada manusia dan jin. La wallah, Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun ankum wa ghaniyun anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan ibadah, memerintahkan dengan syariah, memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah Arhamur Rahimin. Untuk kebaikan kita sendiri. Allah Maha Sayang. Agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Agar kita mendapatkan sa'adatul dunia dan juga sa'adatul akhirah. Ikhwani a'azakumullah. Maka ketika kita berjalan, meniti langkah-langkah di muka bumi ini, hendaklah kita selalu bertanya, apa kata Allah, apa kata Rasul. Hendaklah kita selalu bertanya, apakah ini halal atau haram? Apakah ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang? Agar kita selamat. Dan itu ikhwan fillah azakumullah yang namanya ketakwaan. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin dalam keadaan tunduk dalam keadaan berserah diri dalam keadaan mau diperintah oleh Allah mau diatur oleh Allah, mau dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk kehati-hatian. Kita bertanya kepada para ahlinya. Was'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk kehati-hatian adalah kita bertanya kepada para ulama apa makna ayat ini, apa makna ayat itu apa makna hadis ini dan apa makna hadis itu agar kita selamat dari kesalahpahaman agar kita selamat dari penyimpangan karena keliru dalam memahami ayat dan hadis jangan berjalan sendiri jangan sombong jangan lancang jangan kalian merasa sok tahu bisa memahami ayat dan hadis berjalanlah bersama para ulama berjalanlah bersama ahlul ilm Berjalanlah bersama orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan. Kelebihan dalam bidang ilmu. Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan ida wusidal amr. Jika satu urusan diberikan pada orang-orang yang bukan ahlinya. Fantadiris sa'ah maka tunggulah saat kehancurannya. Tunggulah saat kerusakannya. Kalau diberikan pada orang yang bukan ahlinya, hancur. Perkara dunia saja, perkara teknis saja, perkara yang berkait dengan masalah dunia kita kalau diberikan pada selain yang ahlinya akan rusak, akan hancur. Peralatan-peralatan kita kita berikan pada orang yang bukan ahlinya, hancur peralatan kita. Komputer kita yang kita berikan pada mereka yang bukan ahlinya hancur. Apalagi agama. Kalau diberikan pada mereka mereka sahibu hawa, Ahlul balal yang lebih mementingkan hawa nafsunya atau lebih mementingkan kedudukannya atau lebih mementingkan pribadi-pribadinya sendiri. Tidak peduli dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, maka tentunya akan hancur agama akan dia bolak-balikan untuk kepentingan dirinya. Dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum yang dijuluki dengan al-maghdubi alaihim, kaum yang dijuluki dengan al-maghdub yang dimurkai yaitu Yahudi. Mereka yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka yuharrifun, menyelewengkan makna-makna ayat. Yaktumuna al-ilm wahum hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Untuk apa? Haula'il maghdub. Mereka al-maghdubun 'alaihim. Mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah ini Yahudi memutarbalikan ayat. Mereka menutup sebagian ayat padahal mereka tahu, menyembunyikan ilmu. Mengapa? Yashtaruna biayatillahi thamanan qalila. Mereka ingin membeli harta dunia dengan menjual ayat-ayat Allah. Dia ingin mendapatkan keuntungan dunia dengan memutarbalikan ayat dan hadis. Mereka ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, apakah berupa harta ataupun kedudukan atau kehormatan dengan menutup ilmu, dengan menyembunyikan ilmu. Qul inna a'udzu maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terbawa arus jalannya Yahudi dan jangan pula terbawa arus jalannya Nasrani dan kita meminta ihdinas siratal mustaqim jalan yang lurus bukan jalannya al-maghdub alaihim bukan pula jalannya ad-dallin ad-dallin adalah yang salah jalan karena tidak tahu mana jalan yang benar tersesat itu dal tapi al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Tetapi diputar balikan oleh mereka untuk keuntungan dunia. Aku qawli hadha. Aku sebutkan ucapan ini. Karena sekarang ini bermunculan haula abdullal. Haula il-maghdubun. Mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah. Atau yang menjalani jalan Yahudi. Memutar balikan ayat, memutar balikan hadis merubah hukum-hukum Allah, menggantinya, menambahnya, menguranginya dan menyatakan dia adalah seorang ulama, menyatakan dirinya sebagai alim, menyatakan dirinya sebagai tokoh agama, tokoh kaum muslimin. Nauzubillah. Ucapannya ucapan kufur, ucapan sesat. Maka kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum Al-barakah bersama orang-orang besar kalian yaitu orang-orang yang memiliki ilmu mereka-mereka yang mengetahui ayat dan hadis dengan tafsirnya yang benar, dengan makna yang benar. Siapa mereka? Al-ulama. Para ulama. Orang-orang yang besar adalah para ulama. Al-barakah ma'a akabirikum. Sebagian ulama menyatakan termasuk makna kibar adalah kibarus sin ma'al ilm yang memiliki umur yang sudah mapan plus ilmu. Kalau tua tetapi nggak punya ilmu, tapi nggak ada keistimewaan apa-apa. Tetapi yang dimaksud mereka-mereka yang alim dan mereka-mereka yang memiliki khibrah. Mereka yang memiliki ilmu dan memiliki pengalaman. Karena umurnya sudah dua kali lipat kita. Kau muslim yang saya hormati. Ini adalah ulama yang kata Nabi al-akabir. Kaum muslim yang saya hormati. Ini sebagai nasihat agar kita berjalan di muka bumi ini sangat-sangat hati-hati, ekstra hati-hati karena fitnah demi fitnah akan datang. Tipuan-tipuan syubhat akan selalu menghadang. Berbagai macam perkara-perkara persimpangan jalan akan selalu kita saksikan. Kemana? saya harus berjalan. Kemana saya harus melangkah? Di hadapan kita ada 72 jalan. Kau muslim yang saya hormati. Jangan berjalan sendiri. Berjalanlah bersama para ulama. Berjalanlah bersama akabir. Agar kita selamat dari kesalahpahaman terhadap ayat dan hadis. الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله berbahagia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan dinukil dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih beliau menyatakan alimtu mata salahan nas wa mata fasaduhum. Aku tahu kapan masyarakat akan jadi baik dan kapan masyarakat akan jadi jelek. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa al-fiqhu min qibal as-saghir, ista'sa 'alaihi al-kabir." Kalau datang ilmu dari orang-orang kecil akan ditentang oleh yang besar. Tetapi idza ja'al fiqhu min qibalil kabir, kalau fikih datang dari orang-orang besar akan diikuti oleh yang kecil, oleh orang-orang kecil, maka baik jadinya. Tergambar kapan masyarakat jadi baik dan kapan masyarakat jadi jelek. Kalau yang menjadi tokoh-tokoh pembimbing umat adalah asagir akan rusak masyarakat Orang-orang kecil, anak-anak kemarin, orang-orang yang baru yang dangkal ilmunya, orang yang pas-pasan akan binasa masyarakat, akan hancur. Tetapi kapan salahun nas? Kapan manusia jadi baik? Kalau fiqh itu datang dari akabir, dari orang-orang besar. Demikian pula ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kitab zuhud dinukil ucapan beliau oleh Ibn Mubarak dan juga oleh Abdul Razak dalam musannafnya dan dinukil dalam Mu'jamul Kabir. Kaum muslimin yang saya hormati, juga dalam kitab yang sama Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La yazalu an-nas bi khairin ma atahumul ilmu min qibali akabirihim." Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya, akabir. Dan manusia akan rusak ketika mereka mengambil ilmu dari asaghirihim. Dalam riwayat disebutkan oleh beliau syirarihim, orang-orang jeleknya halaku, dia akan binasa. Saya ulangi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Manusia akan tetap baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya akabir. Tetapi kalau mereka mengambil dari asagir dan beliau tafsirkan asagir adalah syirarihim, orang-orang jeleknya, orang-orang kerdilnya, orang-orang yang dangkal ilmunya, orang-orang yang ahlul hawa, ahlul bidah. Halaku kata beliau, akan binasa, akan hancur. Jangan sembarangan mencari ilmu. Undur, Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Inna hadal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini merupakan agama itu sendiri. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil ilmu. Hari ini kita menyaksikan kengerian-kengerian. Tokoh berdiri di mimbar berpakaian pakaian kiai, pakaian ustadz, pakaian seorang alim, bahkan dijuluki sebagai alim, ternyata berbicara tentang kekafiran-kekafiran. Mengajarkan kesesatan-kesesatan, mengajarkan liberalisme, mengajarkan sinkretisme agama, peleburan agama, mengajarkan perkara-perkara kufur hari ini kaum muslimin yang saya hormati. Ini sungguh menyedihkan. Beberapa ulama tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Menangis dan menangis sampai ditanya, "Mada asabak?" Apa yang menimpamu? Apa yang menyebabkan kau menangis? Musibah apa yang telah menimpamu? Dijawab, "Sungguh aku melihat Ustuftiya man la ilma indahu. Aku melihat orang-orang meminta fatwa kepada orang yang tidak berilmu. Ini musibahnya yang membuat beliau menangis. Rahimahullah. Disebutkan ucapan tersebut dari Rabi'ah. Kata Malik menceritakan baka Rabi'ah. Rabi'ah menangis. Yauman pada satu hari. Bukaan syadida. Dengan tangisan yang dahsyat. Sampai ditanyakan kepadanya, "Amusibatun nazalat bik?" Apakah musibah telah menimpamu? Qala la, tidak. Walakinnahu istuftiya. Man la ilma indahu, tidak. Aku tidak tertimpa musibah. Tetapi telah diminta fatwa orang-orang yang tidak berilmu. Itu sudah menyedihkan. Apalagi yang tidak diminta fatwa menebar fatwa batil. Tidak diminta fatwa, tetapi dia diri dengan lantang menyampaikan kekufuran dan kesesatan dan di atas namakan Islam. Ini Islam yang bagus, ini Islam yang nusantara, ini Islam yang bijak, ini Islam yang lembut ila akhiril kalam. Apakah dia bertanggung jawab di hadapan Allah nanti Yomel qiyamah? Apakah pengikutnya bisa menyatakan ya Rabbi, dia menipu aku. Dia berdusta kepada aku, apakah bisa? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ayat sudah jelas, hadis sudah jelas dan para ulama ada. Al-ulama warasatul anbiya selalu ada dan Allah bangkitkan mujadid setiap 100 tahun. Selalu ada. Maka kaum muslim yang saya hormati, nggak ada alasan untuk kita tidak bertanya kepada para ulama fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Khonibina azakumullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل ويهدينا إلى التوحيد والسنة ويجعلنا من أهل السنة والجماعة آمين وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة